الأرض صيحة ومنهم من خسفنا بهم الأرض ومنهم ما أغرقنا وما كان الله وما كان الله يظلم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وقال تعالى المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمعروف ويأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف إلى قوله تعالى ولعنهم الله لعنهم الله ولهم عذاب مقيم وقال تعالى والمؤمنون والمؤمنات والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر لقول تعالى ورضوان الله ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم وقال تعالى إن الذين لا يجدون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها إلى قول وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وثمر هذا التفكر وثمرة هذا التفكر محبة السعداء وحمل النفس على اتباعهم والعمل بأعمالهم وتخلق بأخلاقهم وبغض الأشقياء وحمل النفس على اجتناب أعمالهم وأخلاقهم وإذ ذهبنا نتبع مجال الفكر خرجنا عن مقصودنا من الإيجاب فيما أشرنا إليه كفاية للعاقل Bismillahirrahmanirrahim Al-Imam Abdullah bin Ala bin Haddad beliau mengatakan dan daripada bentuk tafakur yang mempunyai faedah begitu besar untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tafakur apa yang dijanjikan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang soleh, hambanya yang taat, yang takwa kepada Allah dan apa ancaman yang telah diancamkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang sering melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Di mana di kedua hal tersebut mempunyai samarah buah yang cukup baik untuk kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jelas ketika kita mendengar apa yang dijanjikan oleh Allah, innal abrara lafi na'im. Ya. Fasan yasiru lil yusra. Diberi kemudahan, diberi kedudukan lahum darajat dan yang lain-lain adalah sesuatu hal yang indah yang membuat kita tertarik untuk berbuat taat kepada Allah dan sebaliknya dengan kita mendengar ancaman yang akan diberikan oleh Allah bagi mereka hamba-hambanya yang melanggar perintah Allah adalah suatu hal yang membuat kita takut untuk melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari itulah ada haul dari itulah ada manakib. Dari itulah ada perkumpulan yang di situ kita mengenang ketinggian derajat seorang hamba Allah dalam beribadah dan bermujahadah di muka bumi ini. Kita kalau haul ya, dengar kan Al Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar segala radhiyallahu taala anhu nal manala min maqamil siddiqiyah ya. Habib Abu Bakar mempunyai kedudukan yang mencapai siddiqiyah beliau sampai batasan bertemu dengan Rasulullah ya beliau mendapat keridhaan dari Allah kira-kira pulang haul itu tambah kepingin maksiat atau tambah kepingin taat kalau datang haulnya ulama itu loh pulang dari situ itu kok terus rasanya kepingin maksiat apa kepingin taat rasanya kita ya Allah anak mau jadi kayak mereka ya Allah anak kepingin taat ya biasanya kalau sudah gitu sembahyangnya tambah khusyuk ya. sembahyangnya tambah meningkat kenapa habis hadir haul mendengar akhbar cerita tentang bagaimana yang anugerah yang diberikan oleh Allah kepada kaum solihin itu untungnya itu samarahnya dia mengingatkan begitu mulia ya samarah atau buah yang diberikan oleh Allah bagi kita yang seperti itu dikatakan mahabbatus suada kalau sudah hadir hall atau membaca manakibnya solihin kita cinta dengan orang soleh wahamlun nafsi ala ittiba'ihim anak harus bisa kayak mereka wal amal bi amalin anak harus beramal seperti amal mereka wa takhalluk bi akhlaqin mereka akhlaknya Masya Allah saya juga ingin berakhlak seperti mereka wa bughdul asqiya benci dengan orang-orang yang jauh dari Allah ya anak tidak mau kadang-kadang kita perlu baca sirah tentang bagaimana Abdullah bin Ubay Raisul Munafikin tentang bagaimana mereka Abu Jahal, Abu Lahab ya. Wa subhanallah begitu jauhnya mereka dari Allah ini membuat kita benci dengan orang-orang yang seperti itu jangan sampai kita punya perasaan punya amalan yang sama dengan amalan mereka nah Itulah untungnya kita itu mengenang sejarah kaum solihin belum lagi di situ ketika kita mengenang kaum solihin ada faedah-faedah yang lain belum lagi sirnya belum lagi barokahnya belum lagi rahmat yang turun di majelis ketika kita mengenang kaum solihin nah, maka itu jadi perlu kita ketahui. Ya. Kalau kita hadir tempat seperti itu langsung di benak kita, ini majalu tafakur. Anak mau hadir mau tafakur, bukan cuma mau barokah. Ente hadir haul di Solo buat apa? Mau tafakur. Dengar dulu gimana mujahadahnya Hai Bali Habsi, mau tafakur. Bukan cuma sekedar mau barokah, mau rahmat, itu semua ada. Tapi ibadah paling tinggi tafakur apa yang diberikan oleh Allah kepada mereka kaum solihin. Mereka sama saya sama kita. Apa terus kayak Habib Ali bin Muhammad Al Habsyi, Habib Abu Bakar, Habib Abu Bakar, Habib Muhammadnya itu bukan kutub yang besar yang seperti terus punya anak kutub ya. mujahadah hingga jadi orang yang besar di antara kita. Habib Ali Habsyi memang abahnya orang besar, tapi tidak terus nurun gitu terus jadi orang alim ada mujahadahnya. Nah ini loh. Maknanya apa? Maknanya kita semuanya bisa kayak mereka. Tidak ada yang tidak bisa, semuanya bisa. Hanya tergantung semangat kita, hanya tergantung bagaimana kita mempunyai niat, semangat untuk beribadah seperti mereka mendekatkan diri kepada Allah mereka bisa nyampe kita juga bisa nyampe tidak mungkin mereka nyampe kita tidak tidak mungkin Asal dibagi yang memberikan kepada mereka kekal sampai detik ini masih memberikan kepada kita sekalian semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kepada diri kita cinta kaum solihin hingga insya Allah kita bisa meneladani sifat mereka amin ya rabbal alamin sampai mana Aman, brawa. بسم الله الرحمن الرحيم من حق الأخ على الأخ أن يثني عليه في غيبه وفي حضوره بطريق الشرعي فإن ذلك مما يزيد في صفاء المودة وقد روى طبراني وغيره إذا مدح المؤمن يعني الكامل في وجهه رب الإيمان في قلبه لأن المؤمن الكامل إذا مدح شكر الله شكر الله على ستر نقائصه وإظهار محاسنه فيزيد إيمانه بذلك ثم لا يخفى عن ذلك إنما يكون قبل صفاء المودة وصحتها أما إذا صفت المودة وصحت فإن الثناء حينئذ ليس بجيد وأنشدوا إذا صفت المودة بين قوم وصح ولاؤهم سمج الثناء Bismillahirrahmanirrahim. Daripada haknya seseorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah an yuthni alaih jangan berat-berat untuk memuji. Kalau ada perbuatan yang baik dipuji. fi ghaibihi au fi hudurihi baik dalam keadaan di belakangnya maupun di depannya di belakangnya gimana Fulan Masya Allah kalau mutolak sampai malam Masya Allah ya jangan jangan berat untuk menguji ya kadang-kadang kita ini khususnya orang Indonesia berat untuk menguji walaupun sebaik apa perbuatannya nanti kadang-kadang kita cuma ngomong alhamdulillah Masya Allah lumayan enak ya, lumayan tidak mau ngomong enak lumayan ya. kayak berat untuk memuji seseorang jangan puji nggak apa-apa asal ditori syar'i dengan cara yang ditentukan syariat jangan berlebihan kalau puji berlebihan namanya itirok ya itirok itu berlebihan tambah karu-karuan Ya, biasanya apa? Murid sama gurunya. Aduh. Murid sama gurunya. Kalau saya kadung senang apalagi mungkin habis dikasih uang. Gurunya dipuji. Anak punya guru, Masya Allah. Kenapa? Kutub. Anak punya guru wali. Semuanya kalah sama guru anak. Tahu dari mana ente? Ente senang sama guru itu wajib Ente memuji guru ente wajib, tapi di kadar sesuatu yang ente tahu. Jangan nambah-nambahi. Anak punya guru, masya Allah. Kenapa, bos? Kayak Nabi Muhammad sudah. Iya. Kadang-kadang sampai segitu. Oh, anak punya guru, masya Allah. Nah, ini kelebihan. Tidak ada. Semua habaib sampai datang itu tahu apa? itu datang ke dia itu untuk ngambil barokah atau mau justru ngasih barokah akhirnya yang ada malah fal billah itu namanya bukan thariqus syar'i uji apa yang ada pada beliau uji apa yang ada Nanti lihat temen nanti karim loman dermawan uji yang ada yang tidak ada jangan dipuji Ya. Fa'ina dzalika mumayyizu fi safa'il mawaddah. Atau di depannya, di depannya kalau itu lihat teman yang baik, masya Allah nanti tak lihat-lihat nanti masya Allah. Sekarang akhir-akhir ini merojak ente zen, insya Allah, insya Allah kasih istiqomah sama Allah. Kasih puji, tidak apa-apa. Ya. Tapi ingat di batasan yang ditentukan tariku syarat Insya Allah dengan hal tersebut akan nambah Sofra mawaddah. Ya, wah terima, wah masya Allah, nanti anak didukung anak sama teman anak, merasa sahabatnya dapat dukungan. Nah, ini kan baik, masya Allah, anak didukung. Ini akan terjadi ketika apa namanya kita konsekuen teman kita baik teman kita maju ya disukung jangan terus ditutup tutupi ini baru-baru aja ini bisa kayak gini yang pertama tidak kayak gini itu jangan supaya tambah sofail mawaddah apapun yang baik di tujuan ente jangan berlebihan dikatakan wakat warada atau berani wa ghairu idza mudihal mu'min kamil orang mukmin khususnya para aulia itu paling senang dipuji Robal imanu fi qalbi. Karena aulia dan kaum mukmin yang kamil itu kalau dipuji roba imanu. Tambah imannya. Kenapa? Li anal mukminul kamil idza Sakar Allah Tahu enggak bedanya mukmin mak kamil wali Allah dipuji sama ente dipuji tahu bedanya apa? Kalau mukmin wali Allah itu dipuji. Masya Allah, hadal habib بلغ ما بلغ من رتب الأولياء rijal رتب الرجال وهذا habib min علامة min علامة dunya min فخر العالم ya. ini Habib adalah orang yang alim di dunia ini orang yang sampai rohbat yang tinggi bertahalak seperti akhlaknya Rasulullah kita puji depannya tahu enggak langsung apa di hati mereka di galbihi syakarullah ala sadrin Alhamdulillah orang-orang ini nutup aibnya Allah ini nutup kepada hatinya orang-orang aibnya Padahal semestinya tidak seperti itu Tapi ditutup sama Allah pertama Wa idhar mahasini Alhamdulillah Allah kok menampakkan ke hati mereka Ke mata mereka perbuatan baik saya Fayazitu imanu dalik ya. Wa ya Allah begitu besar pemberian Allah Syuhudul minnah Allah begitu besar memberikan karunia sama saya itu hati, nah, itu kalau wali Allah, orang kamil, orang sempurna dipuji. Kalau ente dipuji, Masya Allah, ada alim, nah, mana alim. Ya. Ini adalah orang yang berakhlak. Ya, kan memang kan zen. Nah, akhirnya apa? Ente tambah dipuji, tambah sombong, tambah rusak ente. Makanya kayak ente-ente, kayak kita orang nggak usah dipuji. Pujian itu racun buat kita. Tidak, justru kita tambah maju, tambah kita mundur. ini Sayyidina Ali kalau dipuji orang dilempar batu, lemah dilempar. Us, diam, jangan muji nanti. Padahal Sayyidina Ali siapa? Pantas untuk dipuji, semakin tambah imannya. Tapi beliau tidak mengajarkan kepada kita yang masih kurang. Tidak, pujian itu tidak baik. Kita dipuji ya sama orang, masya Allah, apalagi depan orang itu merusak kita punya amalan ibadah. Jadi kalau kita dipuji orang langsung aneh ini orang harap. Wah, anak lebih tahu dari dia. Anak dibilang orang soleh. Wah, anak tahu, anak lu sembahyang kurang khusyuk, dibilang orang soleh. Lebih apa? Nah ini kadang-kadang ada orang apa? Ya khududban atau ya khudusak wa yatrubul yakin. Orang ini yakin kalau ente ini orang ini berkendak berpengaruh pendapat itu ente ini orang baik, orang ahli ibadah, itu pendapat orang ini. Orang ini kan tidak tahu inti inti tahu, inti ini bukan orang ahli ibadah. inti kalau ibadah itu juga yang namanya tidak eh, ikhlas sama Allah, kemudian banyak juga tidak khusyuk ya. Terus gara-gara dipuji, inti Masya Allah betul, ya. tapi pikir-pikir betul omongan orang ini, karena ini ahli ibadah. Nah, akhirnya apa? Yang yakin diri ente, ente tinggal, yang sakit ente ambil. Omongan orang yang tidak yakin itu yang diambil, omongan terus keyakinan itu tinggal. Kenapa? Karena pujian orang. Maka itu kalau mukminul kamil, mukmin yang baik kita puji dan kemudian di antara ikhwan kalau ada memang khuslah hamidah perbuatan yang baik, wah oh, masya Allah, puji supaya dia nambah Cuman bukan terus kita puji-puji terus berlebihan dalam puji yang akhirnya akan justru membuat dia semakin baik, semakin buruk melihat dia lupa diri bahwa dia adalah orang kurang. Kemudian beliau mengingatkan malah yang mana tadi kain kaina maya kunu qabla sokai lawada sehat Dan pujian ini sebelum sudah sebelum mendapatkan sofa ulmawadah sebelum kita itu sama-sama sofa ulmawadah kita ini belum saling cinta sebelum kita ini saling hati sudah bersatu sudah bersatu kita kalau sudah sofa mawadah sudah saling masya Allah mahabbalillah wa semuanya kalau sudah seperti itu sudah usah tapi kalau belum kita ngikat persaudaraan dengan teman kita masya Allah nanti ahlul khair ini, ini semua sampai dia itu percaya sama nanti, terus kita juga dipuji sama dia supaya dia percaya kalau sudah sudah usah berpujian. mengapa pujian itu supaya ente sih supaya saling apa harus nonton dengan kita oh tidak ada, orang ini tidak ada apa-apa sama anak buktinya nanti dipuji dia juga gitu oh iya ini orang tidak ada apa-apa buktinya nanti dipuji nah itu supaya menunjukkan bahwa di antara kita nggak ada apa-apa kalau sudah tahu tidak usah dipuji ya wa ama ida sahatil mawadda wa sahat ida sahatil mawadda wa sahat fa inna kana itu laisa bijayyid ya kalau sudah buat apa puji-pujian tidak baik idza sahatil wa kaina qaumin wa sahawiluhum kalau sudah baik mahabbah di antara kaum dan mereka sudah saling membantu sumi jatana tidak manfaat yang namanya pujian wa min haqqi al akh al akh an yukrimahu idza warada ya. dan daripada haknya seorang saudara dengan saudaranya lain kalau datang di ikram alan kif halak alan ahlan ikram bi an yatalaqahu bi tarhib wa talaqatul wajh kelihatan senyum alam kan nggak temennya datang mana Gak nggak senyum nggak ada ikrom ya wa yaqul bil inaqi kana rajulan kalau temennya itu laki-laki kalau perlu kalau lama nggak ketemu dipeluk yo ya dipeluk masya Allah menunjukkan kerinduannya ada men hakil ah al ah wa yafrusu lahu syai'an yugihi minat bahkan kalau perlu beberkan untuk dia kalau untuk punya ridah ridahnya dibeberkan suruh duduk untuk punya teman ada min ahli min hakil ah al ah ya masya Allah ikram takdim jangan balik bagi orang balik ya balik itu sudah datang ke rumahnya Hah, lapor laporin ini ya ada apa di sini Kita ada orang datang silaturahmi tanya ada orang di sini ya ada mau ikram sama soal duyun wajib apalagi saudara saudaranya sendiri akribum muliakan mereka asal memang duyunnya punya akhlak punya adab tapi kalau duyunnya nggak punya akhlak nggak punya adab ya duyun seperti itu beri haknya sudah tinggal aja ya tidak baik ومن حق الأخ الأخ أن يوسع له في المجلس إذا رآه Bagilah kalau ah kalau dia di majelis dia di depan tidak ada tempat kosong. Kalau memang ada kosong dipanggil, seneng senang dia. Ini kenapa dikatakan ada kain tadi kamu ayat itu tidak kuya mau ada. Oh alhamdulillah diperhatikan sama teman anak. Nah, ini penting dikasih tempat di majelisnya La yukim ar-rajul ar-rajula min majlis thumma yajlisu fi lakin afsahu bi ihsanillahu lakum. Ya. Bukan terus caranya orang yang dipanggil suruh duduk terus dia pergi ini pergi enggak. Tapi apa? Ifsah, ifsahu. Ya, apa? Diluaskan suruh duduk, bukan niatnya suruh orang pergi. Eh, Allah, eh Muhammad, Allah, ini masuk di belakang aja. Lah, ada salah caranya seperti itu. Kenapa? Tidak akhlak itu baik sama yang ini, tidak baik sama yang lain. Ifsahu. Kemudian hakil akhlak akan Allah yadruhu bi ismi faqat. Amin wasiyati ba'dim idza nadaita akha fa'atimhu. Ya, tasbut mawaddatuh. Ya. Kalau perlu min hakil akan an la yadruhu bi kalau ente mau lebih sofa mawadahnya lagi, jangan anda memanggil saudara anda dengan namanya. Siapa? Namanya seumpama Harun. Eh, Harun, Harun. Ada kurang dipanggil nah, Syekh Harun, nah, Syekh Harun, ya Habib, Habib Harun, ya, Ustaz Harun, ya Akhi, Akhi, ya Akhi Harun. Tambahan seperti itu itu takzim ya Allah orang ini kok cek baiknya sama mana tak pernah manggil nama manggilnya itu Ustaz Habib ya Ahi ya tergantung daripada dia apa dia kalau Ustaz panggil Ustaz kalau dia seorang paman sudah mau ya Habib kalau tidak dia ya Sayyid kalau tidak dipanggil ya Ah ya malam minimal ah, Ahi ya Ahi Harun ya Ahi ya Ahi ya, seperti itu panggilan seperti itu adalah panggilan yang mulia ya. Wa minal jafa al akh nidahu al khali al kunyah wal laqab. Atau kalau tidak panggil dengan kunyah. Apa kunyah itu mulai dengan ab atau um. Kalau dia sudah punya anak panggil siapa namanya? Oh dia anak saya ini punya anak namanya Musa. Ya ya Abu Musa. Ini panggilan sunnah. Ya Abu Musa, ya banyak Musa. Dan panggil namanya langsung orang Arab apalagi kalau dipanggil anak anak itu Abu Musa itu senang nah sekarang di Indonesia di Jakarta sudah mulai ya, sudah mulai apa kadang-kadang di di Jakarta saya sekarang perhatikan orang-orang mulai kalau temunya anaknya namanya Musa abahnya Musa ini abahnya Musa ini ya. jadi tidak dari panggil namanya Harun dan ini abahnya Musa mau kenalan dulu abahnya Musa ada nama dia itu menggelari anaknya, menggelari dirinya dengan nama anaknya. Ya. Itu namanya kunia, ya, Abu Musa kalau bahasa Arab ya Abu Musa. Ya, Abu Musa, Au Umu. ya, Umu Musa dan lain-lain. Au lakot, ya lakot, ya apa lakotnya? Ya Zainal Abidin, ya, lakot, ya Zainal Abidin, ya Ustaz, ya ya Toyib, ya orang yang baik, ya baik, ya zen, ya, itu itu nama lagot yang baik. Walafus yadah ya sayyid wa kadzalik wa ahfaduh ya ghaibatan wa hadaru ya begitu juga bahkan cucu-cucunya wa ahfad anak dan cucu-cucunya baik ada atau tidak itu adalah salah satu apa namanya hak subhanallah ada hak yang terdapat di kitab selain al-ahwar betul-betul memberikan kepada ente haknya kita kalau sudah baca al-anwar itu sudah tahu betul betul oh, oh, haknya ukhuwah itu banyak hari ini kita dapat haknya ukhuwah tadi apa pertama puji apa kalau ada khaflah baik puji cuma jangan berlebihan ya. untuk apa sudah cukup nggak usah yang kedua kalau datang di ikromi bisa di lagi di ikrom yang betul-betul kalau ketemu nggak ketemu lama akhirnya tunjukkan kerinduan kemudian yang ketiga anwasik lalu ke majlis ya jangan terus berdua dua tidak lihat ya atau apa kasih tempat tanpa memikirkan atau tanpa mengusir orang yang ada di situ kemudian yang keempat yang kelima namanya nah, namanya jangan jangan jangan dinamai dengan namanya tapi namanya dipanggil ya Sayyid ya. Anak lihat Habib Umar aja kadang-kadang kalau manggil murid-muridnya itu yang sudah masya Allah ya, itu kadang-kadang nggak dipanggil langsung dengan namanya Maksudnya dengan Sayyid ya. kalau yang habaib kalau yang bukan habaib ya Syekh ya Syekh Fulan ya Syekh Fulan atau ya. ta'zim pada muridnya kalau kadang-kadang sekarang kita tidak marah kadang-kadang muridnya dipanggil, eh dul dul, ya, oh, dul, mat eh, ya, saya minta adab, ya, bukan akhlak, seperti itu tidak baik. Ada ada lain apa namanya itu becakan, atau itu yang kayak gini itu tukang becak. Ini itu coba sekarang masuk pondok semua masuk markas becakan kan ada tukang becak itu pas markasnya itu duduk di situ itu duduk terus itu duduk dilihat duduk dari dua tempat itu dilihat itu di situ ngomongnya mereka tukang-tukang becak sama ngomongnya santri kalau yang sebenarnya kalau becak anak ngomong toto yo kemudian nah, kalau yang satunya santri-santri ya ya ya akhi ya, sayyid ya habib Ustaz, kayak ada orang nggak ada namanya di sini. Ustaz, ya tayyib. Ah, ya tayyib. Kalau di Hadramut ya tayyib. Bisa. ah, ya tayyib. Ya Zain. Ada beda. Lalu terus kalau di pondok kayak gitu, ya, tahu eh. Nah, terus bedanya sama ini apa? Anak mau tanya nanti. Duduk sama tukang becakan sama ini orang ini bedanya apa? Ini pikir sekarang. Iya, tidak ada bedanya. Sedangkan santri itu ya, kata Habib Umar santri yang hakiko santri yang betul-betul zen itu yang yatamayyaz ya akhari khususnya asap besut beda dengan orang pasar kalau santri itu tidak jahat jari santri itu halus ada oh ini orang santri ini orang pasar bisa dibedakan santri kumpul sama orang pasar kumpul itu lain oh, ini kata si yang ini orang pasar makak buat keplok-keplokan gulat-gulatan nah itu pasar santri lah santrinya kopi antok bondo kopi antok gombor kalau tapi alamnya sama tidak ada bedanya ya, makanya pernah ada satu orang santri ada satu dua orang ulama ayo mana yang top santri tewas santri anak santri anak itu loh apal semua Sabina, apal semua yang namanya kita Kidatul Awam Mukhtar Hadid apal semua Arba'in Nawawi apal Juz 2930 apal itu anak punya santri kalau santri yang satunya anak mungkin anak punya santri dah apal itu semua ya Sabina sama ini mungkin toh orang tidak jauh harus Tauhid apal semua anak punya santri tapi nyoba air santri ini sama santrinya dites Mana yang santri itu gitu. Ayo, ayo, tanya kita apa? Enggak usah kita. Santri itu kumpul di situ ya. Santri yang kumpul di sini. Terus dilempar batu. Ya. Tengah-tengah yang namanya ah, majelis tadi dilempar batu. Mana santri itu ya? apa santri yang lain ya? Ya coba. Ya. Yang pertama santri pondok Gina pinter ngapal kan gitu tuh nggak punya akhlak ya percuma harus beda sama orang pasar harus beda sama orang-orang yang nggak punya akhlak orang nggak nuntut ilmu ini baru santri nah ini loh ini loh baru santri pewarisnya Rasulullah maka itu ayo hak ah al ahli ditiru dicontoh dicontoh itu nggak apa-apa nyontoh itu nggak apa-apa jangan nyontohnya itu dengan main-main contoh dengan ini nah, akhirnya akhlaknya solihin ini kita buat mainan ya. nanti habis gini oh, nanti anak habis gini kalau keluar panggil semua itu satu-satu apa terus ketawa ngakak apa ada tuh salah nanti ketawa akhlaknya rijal nanti bikin mainan di mata ini? ini, ini setan apa malaikat ya setan kan ya hak al akhlak akhlak yang khair-khair itu diketawai sama setan. Nah, kalau kita orang ketawai akhlaknya seperti ini, ya, dibilang dalik bukan kita orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan akhlak yang baik kepada kita sekalian, budi pekerti yang baik dengannya insya Allah kita akan mengirim dengan kaum solihin dan dengannya kita akan sampai sebagaimana mereka sampai menuju kedekatan kepada Allah. Amin ya rabbal اللهم احيي فينا محبة الرسول واحيي فينا محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم وحب الصالحين اللهم احيي فينا اخلاق الرسول وادب النبي محمد